Kita masih pada bab istighlalus salaf lil waqti fi mudarasatil ilm. Bab tentang bagaimana salaf memanfaatkan waktu untuk belajar. Pertama dibacakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan juga Tirmidzi. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farah dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia yaitu kesempatan dan kesehatan kesehatan dan kesempatan dengan hadis ini para salafus saleh sangat memperhatikan kesempatan tidak membuang-buang waktu yang kedua hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Nabi Abi Syaibah dan juga Imam Al-Hakim dan hakim mensahihkan dan disepakati oleh Imam Ad-Dahabi rahimahumullah semoga Allah merahmati mereka para ulama yaitu hadis ightanim khamsan qabla khamsin ambillah kesempatan lima sebelum datang yang lima masa mudamu sebelum datang masa tuamu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu kecukupanmu sebelum datang kefakiranmu dan masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Ini juga yang menyebabkan mereka pada salafus saleh sangat memperhatikan waktu. Karena diperintahkan untuk ightanim khamsan qabla khamsin. Ambillah kesempatan yang lima sebelum datang yang lima. Maka diriwayatkan dari Al-Mu'afa Ibn Zakaria rahimahullah dari ba'dhi ashabi Abi Ja'far At-Tabari dari beberapa sahabat Ja'far At-Tabari, ini Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, wa kana bi hadrati Abi Ja'far At-Tabari qabla mautih bi sa'ah. Yaitu ketika Abu Ja'far At-Tabari didatangi kematiannya beberapa saat sebelum wafatnya. Anahu dzakara lahu ad-du'a an Ja'far ibn Muhammad. Sesungguhnya disebutkan kepadanya satu doa yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Maka Abu Ja'far At-Tabari menyatakan atau dikatakan istad'a mihbaratan wa sahifatan fakatabahu. Dia meminta, istad'a meminta. Maka beliau meminta mihbarah tinta dan lembaran kertas. Mihbarah itu tinta dan ada penanya untuk menulis. Fakatabahu, maka dicatatnya doa tadi yang dia baru dapatkan riwayatnya dari Ja'far bin Muhammad. Faqih maka dikatakan kepada beliau kepada Abu Ja'far At-Tabari, "Afi hadhil hal?" Apakah dalam keadaan kamu seperti ini? Kamu mencatat hadis? Dijawab, faqala, "Yanbaghi lil insani alla yada iqtibas al ilm hatta al mamat semestinya kata Abu Ja'far Tabari semestinya hendaklah seseorang itu mengambil ilmu memanfaatkan ilmu mencatat ilmu hingga kematiannya lihat beliau beberapa saat sebelum wafatnya ketika mendengar satu riwayat yang baru dia catat ya. satu riwayat yang beliau baru dengar maka dicatatnya walaupun dalam keadaan sakitnya parah Walaupun setelah itu berapa satu kemudian dia akan mati. Ketika ada yang tanya, "Afi hal?" Ya Bajahar, apakah kamu keadaan seperti ini masih mencatat hadis? Dia jawab, "Iya." Semestinya. Yang namanya mencari ilmu itu sampai mati. Lihat ikhwan bin azakumullah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan akan wafat, masih mencatat hadis. Bisa dibayangkan bagaimana kalau dalam keadaan sehat. Semangat beliau dalam mencari ilmu. Demikianlah keadaan para salafus saleh. Diriwayatkan pula dari Abu Ibrahim dari Ibrahim Ibn Jarrah Al-Kufi rahimahullah. Marida Abu Yusuf Yaqub Ibn Ibrahim. Abu Yusuf yang namanya Yaqub Ibn Ibrahim sakit pada satu hari. Fa'ataituhu a'uduhu. Maka aku datang menjenguknya. Kata Ibrahim Ibn Jarrah. Aku datang menjenguk Abu Yusuf. Fawajadtuhu mugma alaih. Maka aku dapati dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mugma alaih artinya pingsan, tidak sadarkan diri. Falamma afaqa qala li. Ketika sadar dari pingsannya, bangun dari ketidaksadarannya, dia berkata kepadaku, kata Ibrahim bin Jarrah, "Ya Ibrahim, ma taqulu fi mas'alati kada?" Wahai Ibrahim, apa pendapatmu dan apa yang kau katakan tentang masalah ini? Nanya tentang ilmu. Tukar ilmu. Apa kau pernah dengar masalah ini? Apakah kau punya sesuatu ucapan tentang itu? Maka dijawab oleh Ibrahim bin Jarrah yang sedang menjenguknya. Afi hadhil hal Apakah dalam keadaan seperti ini kamu masih tanya masalah ilmu? Kala ya. dia menjawab ولا بأس بذلك ندرس لعله ينجو به ناج nggak mengapa belajar kata beliau la ba'sa bidzalik tidak mengapa demikian nadrus kita mempelajari ilmu walaupun dalam keadaan mau mati sekalipun la'allahu yanju bihi najin siapa tahu ada orang yang selamat karena ilmu tersebut yang didapatkan di akhir hidupnya siapa tahu akan selamat orang yang selamat dengan ilmu tersebut. Sadaqa wallah. Benar sekali demi Allah apa yang dikatakan oleh beliau Abu Yusuf Yaqub Ibn Ibrahim rahimahullah bahwasanya kita pelajari ilmu walaupun kita dalam keadaan sangat sakitnya parah bahkan sampai tidak sadarkan diri kemudian sadar kembali dia bertanya tentang ilmu apa yang kau katakan tentang masalah ini tentang masalah itu kemudian ketika ditegur Afi midli hadhil hal. Apakah dalam keadaan seperti ini kamu masih berbicara hadis? Dijawab, la ba'sa Tidak mengapa. Bahkan kita belajar bisa jadi akan selamat orang yang selamat karena ilmu tersebut. Bisa jadi akan selamat orang yang selamat. Bagaimana kira-kira? Orang itu misalnya ada yang salah dalam memahami perkara atau ada yang menyimpang dalam satu pendapat ketika akan wafatnya kemudian dia tanya apa yang kamu katakan tentang pendapat ini dia jawab bahwa dalam hal itu ada hadis hadis iya hadis sahih diriwayatkan dari sini selama ini aku belum pernah hadith, dengar hadis tersebut astagfirullah berarti aku kemarin salah aku bertobat kepada Allah kemudian wafat selamat apa selamat selamat dia karena dia berhasil memperbaiki dan dia sempat bertaubat ketika akan wafatnya dengan ilmu yang disampaikan di akhir hidupnya dengan hadis yang disampaikan di akhir hidupnya. Sehingga kata beliau lah, ba'sa bidzalik, tidak mengapa kita memanfaatkan waktu walaupun kita sudah dalam keadaan seperti ini. Siapa tahu kata dia, la'allahu yanju bihi najin, bisa jadi akan ada yang selamat karena ilmu yang didapatkan di akhir hidupnya. Selamat karena dia mengetahui ternyata apa yang dilakukan kemarin salah, sempat beristighfar, sempat bertaubat, Lihat bagaimana para salafus soleh memanfaatkan waktu walaupun dalam keadaan sangat kentingnya. Bab berikutnya, bab tentang alamatu ahli sunnah, tanda-tanda ahli sunnah atau ciri-ciri ahli sunnah. Kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Dibawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 157 Alladzina yattabi'un rasul Mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah SAW An-Nabiyil Ummi Ini ciri pertama dari ciri Ahlus Sunnah Alladzina yattabi'un rasul yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-nabiy al-ummi yaitu mengikuti nabi yang ummi yang tidak membaca dan tidak menulis. Alladhi yajidunahu maktuban indahum yaitu yang mereka sudah mendapatinya tertulis pada sisi mereka di dalam kitab-kitab mereka para ahlul kitab fit Taurat wal Injil di dalam Taurat dan dalam Injil ya'muruhum bil ma'ruf yang Rasul Nabi yang ummi tadi memerintahkan kepada yang ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar dan mencegah dari kemunkaran-kemunkaran wa yuhillu lahum thayyibat menghalalkan untuk mereka yang baik-baik wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith dan mengharamkan yang jelek-jelek wa yadh'u 'anhum israhum dan menggugurkan dari mereka perkara yang berat atas mereka yakni melepaskan dari mereka kesusahan mereka wal aghlal dan melepaskan belenggu-belenggu allati kanat alaihim belenggu-belenggu yang ada pada mereka falladzina amanu bihi وعزروه ونصروه وتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون maka kata Allah orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Rasul, wa azzaruhu dan mendukungnya, wa nasaruhu dan membelanya, tabaun nur alladhi unzila ma'ah dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang akan mendapatkan falah. Berapa disebutkan ciri-ciri ahlu sunnah di dalam kitab dalam ayat ini? Pertama, yattabi'un rasul. Mereka ittiba pada rasul. Disebutkan secara rinci di belakangnya. Apa itu ittiba rasul? Alladzina amanu bihi, yaitu yang beriman kepadanya, mendukungnya, membelanya, dan mengikuti cahaya yang dibawanya. Ini ahlu sunnah. Jelas inilah yang dikatakan ahlu sunnah, yaitu yang Allah katakan ulaika humul muflihun. Mereka lah yang akan falah. Yang namanya ahlus sunnah bukan hanya pengakuan-pengakuan. Bukan hanya pengakuan seseorang atau sebagian kelompok. Kami ahlus sunnah, kami ahlus sunnah. Tetapi yang namanya ahlus sunnah yang memiliki ciri-ciri seperti ayat ini. Ciri-ciri seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yaitu amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ah. Yang namanya ahlus sunnah al-muflihun yaitu yang beriman kepadanya kepada Nabi yang mendukungnya membelanya dan mengikuti cahaya yang dibawa olehnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian ayat berikutnya yang merupakan ciri-ciri ahlus sunnah adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 182 yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Kemudian Allah katakan, "Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun." Adapun wajah-wajah yang putih bersih nanti pada hari kiamat. Maka mereka lah fi rahmatillah, mereka lah orang-orang yang ada dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa hina tabyadu wujuh ahli sunnah. Kata Ibn Abbas, ketika memutih wajah-wajah mereka, yakni wajah-wajah ahli sunnah dan ketika menjadi hitam wajah-wajah mereka yang lain, yaitu wajah-wajah ahlul bid'ah. Ahli sunnah yang berjalan di atas sunnah ahli bid'ah yang berjalan di atas jalan lain selain sunnah yaitu yang menyimpang sesat dari jalan Rasul, yang menyimpang jauh sesat dari jalan yang gariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Abbas menafsirkan, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh" Ketika wajah menjadi gelap dan wajah menjadi putih, yakni yang menjadi putih adalah wajah ahlu sunnah, yang menjadi gelap adalah wajahnya ahlu balal, kelompok-kelompok sesat ahli bid'ah. azakumullah Kata Ibn Abbas, "Hina tabyadu wujuh ahli sunnah wal jamaah wa ulul ilmi." Dalam riwayat lain dikatakan oleh Ibn Abbas bahwa nanti akan memutih wajah-wajah mereka, yakni wajah-wajah ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah yang berpegang dengan sunnah, ahli jamaah adalah orang yang tetap bersama jamaah kaum muslimin, tidak mengkafirkan mereka tidak memisahkan diri dari mereka, tidak memerangi mereka, tapi tetap bersama mereka dengan penguasa mereka. Ini mana al-jamaah. Maka ahlu sunnah harus diiringi dengan wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ulul ilmi, orang-orang yang berilmu dan beramal. Al-alimun al-amilun, orang yang alim berilmu dan amil mengamalkan ilmunya. Inilah yang dikatakan orang-orang yang tabyaddu wujuh yang nanti akan memutih wajah-wajah mereka yaumul qiyamah. Qala Abdullah bin Umar, riwayat berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwa ayat tadi yom tabyaddu wujuh wa taswad wujuh Kala kata Ibn Umar tabyaddu wujuh ahli sunnah akan memutih wajah-wajah ahli sunnah Lihat. Ibnu Umar pun mengatakan sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Menunjukkan bahwa tafsir ini adalah tafsir para sahabat. Bahwa mereka memahami ayat ini, bahwa yang akan memutih wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah ahlus sunnah yang tetap berpegang dengan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala imam Abu Uthman Ismail sabuni Berkata Imam Abu Uthman Ismail sabuni rahimahullah, di dalam kitabnya Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis, beliau berkata, "Wa ihda alamat ahli sunnah hubbuhum li a'immatis sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha." Bahwasanya salah satu dari tanda-tanda ahli sunnah adalah cintanya mereka kepada imam-imam ahli sunnah dan ulama'nya dan pembela-pembelanya dan wali-walinya yakni pembela-pembela sunnah wali-wali ahli sunnah, mereka-mereka para imam dan ulama ahli sunnah, para tokoh-tokoh ahli sunnah. Maka dikatakan ahli sunnah kalau memiliki ciri-ciri ini. Apa ciri-cirinya? Cinta kepada para ulama ahli sunnah. Kalau ada orang mengaku-ngaku ahli sunnah, tapi mereka benci kepada imam-imam ahli sunnah, maka orang ini tidak diterima pengakuannya sebagai ahli sunnah. Kita tidak percaya pada ucapannya bahwa kami ahlu sunnah, saya ahlu sunnah, kadzab. Ya, dia berdusta. Kenapa demikian? Karena ciri seorang ahlu sunnah pasti dia cinta kepada ulama ahlu sunnah. Hubbuhum li a'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha. Dan ciri berikutnya yang masih berkaitan dengan ini yaitu ciri yang sebaliknya dan pasti akan benci kepada ahlul bid'ah wa dalalah kepada kelompok-kelompok sesat akan benci kepada para pengacau-pengacau agama dari pemikiran-pemikiran sesat apakah Mu'tazilah ataupun Syiah Rafidah ataupun kelompok-kelompok Khawarij ya, aliran-aliran teroris yang mengaku sebagai ahli jihad ya, kita benci pada mereka dan ini juga ciri ahli sunnah siapa yang cinta kepada mereka maka dipertanyakan ke ahli sunnahannya karena yang ahli sunnah akan cinta kepada ulama ahli sunnah dan akan benci kepada tokoh-tokoh kesesatan. Pasti akan benci kepada mereka-mereka yang merupakan kelompok-kelompok sesat. Ya. Bughdhum li ahli bid'ah alladziina yad'una ila nar Ahlu sunnah pasti akan benci kepada ahlul bid'ah kelompok sesat yang mengajak kepada nar, yang mengajak kepada api neraka. Berkata Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajul Abu Hurairah wa Anas ibn Malik wa Usaid ibn Khudair, fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah." ucapan Hasan Ibn Ali Al-Barbahari, imam, imam sunnah, imam al Kata beliau, jika engkau melihat seseorang cinta kepada Abu Hurairah, dan cinta kepada Anas bin Malik, cinta kepada Usaid bin Khudair, tiga sahabat yang mulia yang dibenci oleh kelompok sesat Syiah Rafidhah. Kalau ada seorang yang cinta kepada sahabat-sahabat tersebut, fa'lam annahu sahibus sunnah, ketahuilah bahwa orang ini ahli sunnah insyaallah. Karena ciri yang paling menonjol terlihat cinta kepada sahabat-sahabat, khususnya Abu Hurairah. Karena Syiah Rafidah paling benci kepada Abu Hurairah. Demikian pula para rasionalis, para orientalis paling benci pada Abu Hurairah juga. Maka kalau seorang cinta kepada Abu Hurairah, ini ciri kalau dia adalah ahlu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Ayyub, Ayyub as-Sakhtiyani, wa Ibn Aun, wa Yunus ibn Ubaid, wa Abdullah ibn Idris al-Awdi, wa Sya'bi, wa Malik ibn Maghwal, ويزيد بن زريع ومالك بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب السنة demikian pula kalau ada seseorang yang mencintai imam-imam ahlu sunnah mencintai Ayyub Sikhtiyani mencintai Ibn Aun mencintai Yunus Ibn Ubaid wa Abdullah Ibn Idris Al-Audi dan Syabi dan juga Malik ibn Mighwal, Yazid ibn Zurai, Malik ibn Muad dan Wahab ibn Jarir, Hamad ibn Salamah, wa Hamad ibn Yazid ibn Zaid, wa Malik ibn Anas, Imam Malik, wal Auza'i, Imam Al-Auza'i dan Zaidah ibn Qudamah juga imam. Kalau cinta pada mereka para ulama ahli sunnah, fa'lam annahu sahibu sunnah. Maka ketahuilah bahwa orang itu pun ahlu sunnah insyaAllah. Wa idha ra'ayta rajul yuhibbu Ahmad ibn Hanbal. Demikian pula kalau seseorang cinta kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan cinta kepada Hajjaj ibn Minhal dan Ahmad ibn Nasr wa dzakarahum bi khair dan menyebutkan mereka dengan kebaikan. Qala biqaulihim dan berkata dengan ucapan mereka, fa'alam annahu sahibu sunnah insyaallah. Barang siapa yang cinta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, cinta kepada Imam Syafi'i rahimahullah, cinta kepada Ibnu Qayyim rahimahullah dan cinta kepada ulama ahli sunnah maka mereka adalah ahlus sunnah fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah demikian kalau dan azakumullah ciri ahlus sunnah adalah pertama dia mengikuti rasul mengikuti sunnah membela nabi cinta pada sunnah yang kedua nanti mereka adalah orang-orang yang akan putih wajah-wajah mereka yang ketiga bahwa mereka pasti akan cinta kepada imam-imam ahlu sunnah dan para ulama ahlu sunnah. Pasti mereka akan cinta kepada para sahabat, kepada tokoh-tokoh tabi'in, kepada tokoh-tokoh ulama dari tabi'it tabi'in, dan tokoh para imam-imam ahlu sunnah sepanjang masa. Siapa yang cinta kepada mereka, maka dia adalah ahlu sunnah insyaAllah. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada, pada kajian mendatang.